alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadihi alladhina amma ba'd <clears throat> kita melanjutkan pembahasan fikih kurban dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa binatang yang dibolehkan untuk dikorbankan ada tiga macam, yaitu harus binatang ternak, dan binatang ternak ini ada tiga. Yang pertama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Unta dibolehkan seseorang untuk patungan membeli unta 10 orang. Sedangkan sapi atau kerbau maka dibolehkan patungan 7 orang. Kalau kambing maka berdiri sendiri. Sebagaimana kemarin kita sebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Abdullah bin Abbas, kunna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar beliau. Fahadorul abha Di pertengahan safar masuk Idul Adha. Fashtarokna fil bakorati sabun. Oleh karena itu kita bergabung untuk membeli satu sapi tujuh orang. Wafil ba'iri ashratun. Dan kita sepuluh orang untuk bergabung iuran membeli satu onta. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang benar, walaupun ini masalah khilafiyah juga, ada yang mengatakan bahwasanya sapi dan onta sama. Maksimal tujuh orang. Namun pendapat yang paling kuat yaitu bahwasanya <clears throat> sapi dan onta ini berbeda. Kalau sapi maka maksimal tujuh orang, kalau onta maksimal sepuluh orang. <clears throat> dan kita juga sudah jelaskan bahwa umur binatang yang dibolehkan untuk dikorbankan itu jika sampai musinnah. Jika sampai musinnah. Dan sapi yang musinnah adalah sapi yang berumur dua tahun masuk umur ketiga masuk e, tahun ketiga. Sedangkan onta yang musinnah adalah onta yang sudah melewati lima tahun masuk tahun keenam. Sedangkan kambing yang musinnah adalah yang sudah melalui setahun masuk tahun kedua. Kecuali kalau memang seseorang tidak mendapatkan binatang korban, kambing e, yang musinnah maka boleh berkorban dengan kambing yang jaza'ah. Kambing yang jaza'ah itu adalah kambing yang umurnya enam bulan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, La tazbahu illa musinnatan. Janganlah kalian berkorban kecuali yang musinnah. Illa ayya surah alaikum fatazbahu jaza'atan minabba'ni, Kecuali kalau memang kalian tidak bisa mendapatkan kambing yang umurnya musinnah, maka boleh kalian berkorban dengan kambing yang jaza'ah. Yaitu kambing yang umurnya masih enam bulan. Tapi ini dibolehkan ketika tidak bisa mencari yang umurnya musinnah. Tapi kalau masih ada, maka harus mencari yang musinnah. <clears throat> Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya tentang cacat-cacat di dalam binatang yang menyebabkan binatangnya tidak utama karena ada cacat-cacat tersebut. <clears throat> cacat di dalam binatang korban itu ada tiga macam. Cacat dalam binatang korban ada tiga macam. Yang pertama, cacat yang menyebabkan binatangnya tidak sah. Berarti walaupun dia berkorban karena ada cacatnya, maka binatang korbannya tidak dianggap. Kemudian yang kedua, cacat yang kedua, cacat yang hukumnya dimakruhkan. Kalau ada, maka binatangnya sah tapi kurang utama. Hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, cacat-cacat yang tidak mempengaruhi. Walaupun ada cacatnya, tapi tidak mempengaruhi sama sekali. Berarti ada tiga macam cacat di dalam binatang korban. Cacat yang pertama, uyub eh, turaddu Hal utahiyah. Cacat yang menyebabkan korbannya tidak sah. Tidak dianggap. Maka itu ada tiga. Cacat ini ada tiga. Ada empat dan Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan. Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Ana Nabiyya SAW alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, "Arba'atun la yujzina fil udhiyah." Tiga cacat yang menyebabkan korbannya tidak sah. Yaitu tidak diterima sama Allah Ta'ala. Ada empat cacat. Tiga, empat. Empat cacat yang menyebabkan korban seseorang tidak dianggap. Kata Rasulullah SAW, yang pertama, al-aura'u al-bayyinu awruha. Yang pertama adalah picek. al awra al ini adalah binatang yang mata satunya buta. Satunya atau dua-duanya. Kalau dua-duanya jelas. Kalau ada satu yang buta, maka ini tidak sah. Tidak sah kalau seandainya orang membeli binatang yang mata satunya picak atau buta, kemudian disembelih, maka tidak dinamakan korban. Berarti dinamakan sembilan biasa. Tidak dinamakan korban, tapi sudah jelas. Jadi picaknya itu jelas sekali. Kemudian kedua kata beliau, wal maridatul bayyinu maruduha. Yang kedua, binatang yang sakit dan kelihatan sekali sakitnya. Kalau binatang sakit, maka korbannya tidak sah. Karena binatang yang sakit ini, sakitnya terkadang bisa mempengaruhi orang yang memakannya. Oleh karena itu, kalau binatang sakit, hendaknya dihindari untuk memakannya. Kenapa? Karena sakitnya itu terkadang bisa pindah kepada orang yang memakannya. Kemudian yang ketiga, al-arja al-bayyinu dhal'uha. <clears throat> yang ketiga adalah binatang yang pincang. Baik terpotong kakinya atau patah. Sampai jelas, yaitu jalannya tidak baik. Kelihatan sekali, yaitu cacat pada kakinya karena terpotong atau karena uh, sempat hilang disebabkan karena terkena benda-benda yang tajam. Kalau seperti ini berarti hukum binatangnya tidak sah. Kemudian yang keempat, cacat yang menyebabkan korbannya tidak diterima. Kata Rasulullah SAW, wal kasiratul lati Yang keempat, yang keempat, binatang cacat yang keempat yang menyebabkan binatangnya tidak sah dikorbankan adalah binatang yang kurus dan kelihatan kurusnya. Yaitu sama sekali, kurus sekali, sampai dagingnya gak kelihatan. Maka empat macam cacat ini, empat macam cacat ini sudah disabdakan sama Rasulullah SAW, hukumnya tidak sah. Dan dalam masalah ini, seperti disebutkan oleh Imam Nawawi, demikian juga Imam Qodama, demikian juga yang lainnya. Mengatakan bahwasanya para ulama sepakat. Tidak ada khilaf di antara para ulama, tidak ada perbedaan sama sekali di antara mereka. Bahwasanya empat cacat ini yang menyebabkan korbannya tidak sah. Ini dengan kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan satu di antara empat sifat ini ada pada kambing atau sembilan kita, maka korban kita tidak dianggap korban hanya dianggap sembilan biasa untuk makan dan uh, makanan saja, tapi tidak dinamakan korban. Ini macam yang pertama, cacat yang pertama. Cacat yang kedua, cacat yang kedua, cacat yang hukumnya makruh. Walaupun ada sah binatangnya, akan tetapi tidak utama. Berkurang keutamaannya, namun sah. Namun hukumnya sah, tidak ada masalah. Ini ada dua macam cacatnya. Yang pertama, maqtu'atul udhun au juz'un minhu. Yang pertama, binatang yang telinganya terpotong atau sebagian dari telinganya. Sebagian dari telinga atau telinga semuanya terpotong, maka ini hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh, walaupun khilaf di antara para ulama. Nanti akan kita sebutkan. Yang kedua, maksuratul korni atau aksaruhu. Yang kedua, binatang yang tanduknya patah. Jadi ada dua, cacat yang menyebabkan korban itu tidak utama. Sah dikorbankan, tapi hukumnya makruh. Yang pertama adalah binatang yang telinganya terpotong. Kemudian yang kedua, Binatang yang tanduknya patah. Dua ini hukumnya makruh. Akan tetapi masalah ini masalah khilafiyah. Beda dengan empat masalah yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, itu sepakat para ulama tentang empat aib cacat yang menyebabkan kambingnya tidak diterima dalam korban. Akan tetapi di sini ada dua aib atau cacat. Apakah ketika dua ini ada, satu di antara dua ini ada, korbannya sah atau tidaknya. Ini masalah khilafiyah. Yang pertama kita sebutkan, yaitu binatang yang telinganya terpotong. Yang telinganya terpotong. Ini masalah khilafiyah. Jumhur ulama, mayoritas para ulama, mengatakan hukumnya tidak sah. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat, yaitu binatang yang telinganya terpotong, maka hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Akan tapi pendapat sebagian ulama, pendapat seperti Imam Abu Hanifah, demikian juga Imam Malik, demikian juga yang lainnya. Berpendapat bahwasanya hukumnya tidak ada masalah. Namun hukumnya makruh. Itu binatang yang telinganya terpotong, maka ini hukumnya makruh. Dan dalam masalah ini, yaitu dalam masalah ini, dalam uh, masalah telinga, telinga terpotongnya banyak ataupun sedikit, maka hukumnya makruh. Walaupun terpotong semuanya, maka tetap hukumnya makruh. Ini walaupun telah pendapat yang paling kuat. Pendapatnya yang paling kuat seperti ini. Atau binatang lahir dalam kondisi tidak normal. Yang satu telinganya besar, yang satu kecil. Sejak lahirnya. Ini pun wallah talam ini juga pendapatnya yaitu bahwasanya binatang ini hukumnya makruh dikorbankan. Atau binatang ketika baru dilahirkan cacatnya itu kelihatan kecil sekali telinganya. Atau sama sekali nggak punya telinga. Kalau seperti ini maka hukumnya kita atur hukumnya makruh. Pendapat yang paling kuat dalam masalah telinga ini hukumnya makruh. Walaupun jumhur ulama berpendapat bahwasanya hukumnya tidak sah kalau ada cacat dalam telinganya. Kemudian yang kedua tadi kita sebutkan binatang yang tanduknya patah. Pendapat para ulama, jumhur ulama berpendapat hukumnya boleh. Hukumnya dibolehkan. Kecuali kalau sampai patahnya mengakibatkan darahnya bercucuran. Kita datang korban yang mau kita korbankan misalkan e, lepas kemudian tanduk sesuatu, tanduknya patah, tapi sampai keluar darah. Yang banyak. Maka kalau keluar darah banyak sampai akhirnya binatang ini e, kelihatan e, sakitnya, maka masuk kategori yang pertama, cacat yang pertama. Yaitu yang sakit parah. Nampak sekali e, sakitnya. Akan tetapi kalau cuma sekedar patah, maka kalau jumhur ulama mengatakan hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan. Kalau Imam Malik, beliau berpendapat hukumnya makruh. Jadi intinya di sini, dua syarat ini, terpotongnya telinga, demikian juga patahnya tanduk, ini hukumnya dimakruhkan. Pendapat yang paling kuat, walaupun ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah, namun Allah telah pendapat yang paling kuat, hukumnya makruh dan sah jika seandainya disembelih atau dikorbankan. Cacat yang ketiga, macam cacat yang ketiga, tuyub la asarolaha. Cacat-cacat yang tidak mempengaruhi sama sekali. Hukumnya sah, demikian juga tidak dimakruhkan, dibolehkan. Yaitu segala macam cacat selain yang kita sebutkan. Segala macam cacat yang, uh, yang tadi kita sebutkan, maka selain itu, maka hukumnya tidak ada masalah. Hukumnya dibolehkan, tidak ada masalah. Yaitu tidak pijak, kemudian tidak sakit, kemudian tidak pincang, kemudian tidak kurus, kemudian tidak terpotong uh, telinganya, kemudian tidak uh, patah tanduknya. Selain itu, selain dari yang kita sebutkan ini, maka tidak mempengaruhi korbannya. Tidak mempengaruhi binatang yang kita korbankan. Seperti binatang misalkan buntutnya terpotong. Binatang yang buntutnya terpotong. Maka tidak ada masalah. Boleh tidak ada masalah. Tidak dimakrokan. Demikian juga tidak dilarang. Boleh. Atau binatang yang mungkin uh, jatuh sampai giginya patah. Beberapa gigi patah. Tidak ada masalah, dibolehkan juga. Atau binatang yang hidungnya sobek. Itu uh, eh, pernah misalkan uh, dia lari kencang sampai nabrak kemudian hidungnya sampai patah misalkan. Tidak ada masalah. Demikian juga binatang yang dikebiri. Binatang yang dikebiri. Yaitu binatang yang dipotong Eh, tempat keluarnya air mani. Dipotong. Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya sah. Atau bahkan binatang yang kemaluannya terpotong misalkan. Hukumnya sah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena cacat-cacat yang tidak kita sebutkan tadi, maka hukumnya tidak mempengaruhi tentang binatang korbannya. Oleh karena itu perlu kita ingat, siapa yang mau berkorban? Karena sering ditanyakan, masalah ini sering sekali orang bingung. Misalkan ada binatang, seperti yang kemarin e, kasus juga ada teman beli binatang, kambing. Namun kambingnya itu e, jadi dalam kemaluannya itu tidak normal. Dalam kemaluan binatang itu nggak tidak normal. Terus bagaimana dikorbankan? Boleh. Boleh tidak ada masalah. Demikian juga binatang-binatang yang cacat-cacat yang lainnya. Intinya, selain cacat yang kita sebutkan, maka hukumnya tidak mempengaruhi binatangnya. Jika ada orang mengatakan, enggak cacat seperti ini enggak boleh, maka kita mengatakan kalau tidak boleh mana dalilnya? Semuanya kembali kepada dalil. Hukum asal binatang korban itu hukum asalnya boleh. Dan hukum asalnya tidak ada cacatnya. Kalau kita katakan cacat ini menyebabkan batal korbannya, cacat ini mempengaruhi, maka semuanya itu harus kembali kepada dalil yang ada. Oleh karena itu kita sebutkan bahwasanya cacat yang mempengaruhi dalam korban itu ada tiga macam. Yang pertama cacat yang menyebabkan korbannya tidak sah. Dan itu ada empat. Pijak, kemudian sakit, kemudian terpotong kakinya, kemudian kurus. Kalau empat ini, maka menyebabkan korbannya tidak sah. Kemudian yang kedua, cacat yang menyebabkan tidak sempurna, hukumnya makruh. Nah, ini ada dua, yaitu terpotong telinganya dan terpotong tanduknya. Selain itu, kalau kita sudah ingat enam macam cacat ini, maka selain itu semuanya hukumnya tidak mempengaruhi sama sekali. Kemudian, di antara binatang-binatang ternak ini, di antara binatang ternak yang kita korbankan, itu ada adab-adabnya. Yaitu di antara yang disunahkan dalam binatang ternak itu bagaimana? Yang pertama, yang disunahkan dalam binatang ternak itu yang pertama, binatang yang gemuk. Jadi yang disunahkan ketika kita mau menyembelih binatang, maka yang disunahkan adalah binatang yang paling gemuk. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kata seorang sahabat, yaitu Abu Umamah bin Sahal. Radiyallahu anhu beliau mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan kunna nusamminul udhiyati bil Madinah. Kami ketika sampai ke Madinah, kami biasa menggemukkan binatang korban, yaitu digemukkan, dikasih e, pakan sampai gemuk. Wa muslimuna yusminuna yusminuna dan kebanyakan kaum muslimin dan kaum muslimin semuanya kalau mau berkorban, mereka berusaha menggemukkan dulu. Beberapa hari misalkan dalam seminggu atau satu bulan dikasih pakan sebanyak-banyaknya supaya gemuk. Jadi sunnahnya kalau kita mau berkorban, maka kita berkorban dengan binatang yang paling gemuk. <clears throat> Kemudian yang kedua, sunnah dalam binatang korban yang kedua, al-afdal fil an'am. Kita mencari binatang yang paling utama di antara tiga. Nah, cuma para berbeda pendapat yang paling utama dari tiga ini yaitu onta, sapi, kambing, mana yang paling utama? Jumhur ulama jumhur ulama mayoritas para ulama berpendapat secara tertib yang paling utama itu adalah onta, sapi, kemudian kambing. Namun kata jumhur ulama ini kalau kita lihat dari dalil-dalil mereka berdalil karena besarnya. Memang onta lebih besar daripada sapi. Sapi lebih besar daripada kambing. Tapi kalau permasalahannya bukan masalah besarnya. Sekarang permasalahan juga seandainya dilihat, ada tujuh orang, semuanya punya uang dua juta setengah. Apakah yang paling utama setiap orang beli kambing atau semuanya iuran untuk membeli sapi? Nah ini permasalahan di sini. Bukan karena yang paling utama itu onta karena gemuknya, besarnya. Demikian juga sapi, kemudian kambing. Kalau memang ada orang, satu orang, dia mau berkorban dengan onta atau sapi atau kambing, yang paling utama onta. Karena yang paling besar, yang paling mahal. Ini kalau satu orang, tapi kalau ini banyak orang dengan cara iuran. Ini pun juga masalah khilafiyah panjang di antara para ulama. Ada yang mengatakan yang paling utama kambing. Yang paling utama kambing. Tapi Allah Ta'ala kita dari macam-macam pendapat ulama ini, Allah Ta'ala pendapat yang paling kuat, yang lebih uh, dekat di hati saya, itu yang lebih saya kuatkan dalam masalah ini, Wallah telah kita kembalikan kepada kesenangan uh, daging di masyarakatnya. Yaitu masyarakat itu sukanya apa? Kalau masyarakat sukanya kambing, maka menyembelih kambing lebih utama. Kalau masyarakat sukanya sapi, maka menyembelih sapi lebih utama. Jadi di antara tiga ini, onta, sapi, dan kambing, mana yang paling utama? Bukan satu orang. Kalau satu orang mau berkorban sapi, onta atau kambing kita tahan sapi, eh, onta. Karena paling mahal. Dan paling besar. Kalau tidak bisa onta, maka sapi. Kalau tidak bisa sapi, maka kambing. Kalau satu orang. Tapi kalau banyak orang patungan, Wallah dalam kita melihat jumlah uh, daging yang paling disukai sama masyarakatnya. Kemudian sunnah yang ketiga adalah masalah binatang korban ini, sunnah yang ketiga, afdaluhal baydo. Thummal afara, thumma sauda. Sunnah yang ketiga dalam masalah binatang korban itu, yang paling utama, yang berwarna putih. Binatang korban yang berwarna putih. Kemudian yang kedua, yang berwarna coklat. Kemudian yang ketiga, berwarna hitam. Yaitu kalau kita memilih, misalnya kita mau cari, saya tahun ini mau korban cari yang paling utama. Nah, apa yang paling utama? Warnanya yang paling utama adalah yang putih. Tulen. Tidak ada itemnya sama sekali. Itu yang paling bagus. Berarti berkorban dengan binatang yang warnanya putih lebih utama daripada yang warnanya selain putih. Yang warnanya putih. Kalau putih tidak ada, maka yang berwarna coklat. Kalau coklat tidak ada, maka yang berwarna hitam. Jadi warna hitam ini pilihan paling akhir. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi ketika beliau berkorban kambing disebutkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bohak bikap syaini amlahain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkorban dengan dua kambing yang amlah, dua kambing yang amlah. Amlah itu al abiyat al khalis al bayat. Kambing yang berwarna putih murni, yaitu tidak ada hitamnya sama sekali. Rasulullah SAW lebih menyukai dengan binatang seperti ini. Kenapa? Karena binatang yang putih itu lebih suci. Yaitu warnanya itu sudah membuat bagusnya. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, al-afara abdul minat sauja. Kalau memang tidak bisa kita mendapatkan binatang yang putih, maka binatang yang warnanya keputih-putihan, seperti misalkan coklat atau kuning, maka itu lebih baik daripada yang hitam. Kemudian yang keempat, adab dalam binatang korban. Yang keempat, ini sunnah tapi. Perhatikan macam-macam yang empat saya sebutkan. Ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Yang keempat, At-tadhiyatu bidzakar afdal minal unta. Berkorban dengan binatang yang jantan lebih utama daripada yang betina. Jantan lebih utama dari betina. <clears throat> Kata para ulama, alasannya kenapa? Jantan itu lebih utama dari betina kata para ulama. Alasannya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aglaha samanan wa angfasuha inda ahliha. Karena binatang yang jantan itu harganya lebih mahal. Demikian juga lebih disukai. Ketika masih hidup itu lebih disukai daripada betinanya. Oleh karena itu walaupun binatang yang jantan itu mungkin di beberapa masyarakat itu kurang disukai. Kenapa? Karena mahal. Yang betina nah, itu terkadang gemuk murah. Sehingga banyak orang suka yang di sini. Tapi kata para mengatakan berkorban dengan binatang yang jantan lebih utama. Kenapa? Lebih mahal harganya. Demikian juga orang-orang yang suka mengembala kambing, demikian juga yang suka menak kambing, itu mereka lebih suka jantan-jantan itu menunjukkan kehebatan daripada yang betina. Oleh karena itu, sunnahnya itu yang paling utama berkorban dengan jantan kalau tidak bisa, baru dengan betina. Walaupun ini sunnah. Oleh karena itu, empat macam yang kita sebutkan. Jadi sunnah-sunnah dalam binatang korban itu. Yang pertama, yang paling gemuk. Binatang yang paling gemuk, paling banyak dagingnya. Kemudian cari binatang dari tiga binatang yang paling utama. Mana yang paling utama? Para orang berbeda pendapat. Allah telah pendapat yang paling kuat. Allah telah alam. Yaitu kita mencari binatang yang paling disukai sama masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, sunnah dalam binatang yang kita korbankan, cari binatang yang warnanya putih. Kalau tidak bisa, cari yang kuning. Kalau tidak bisa, maka mencari yang warnanya hitam. Kemudian yang keempat, berkorban dengan binatang yang jantan. Kalau tidak bisa, maka binatang yang betina. Eh, namun ini empat ini, saya sebutkan tadi, ini hukumnya hanya sunnah. Ini hukumnya hanya sunnah, tidak mempengaruhi tentang binatang korbannya. Berbeda dengan cacat-cacat yang kita sebutkan. Kalau ini ini hanya hukumnya sunnah. Kalau pengen mencari yang paling utama, cari binatang yang punya sifat empat ini. Kalau dia memang pengen mendapatkan keutamaan. Kalau tidak bisa, maka tidak ada masalah. Karena ini hukumnya hanya sunnah. Mungkin ini kita sampaikan wa akhiru da'wana. Alhamdulillah bil alamin subhanallahi wa wa